بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Kita akan melanjutkan kajian hadis dari rangkaian hadis-hadis kitab Riyadhus Salihin dan ini merupakan hadis ke-8 dari pembahasan taubah. Wa an Abi Sa'id سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu sebelum generasi kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang ia bertanya di mana ada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini artinya adalah orang yang tafarruh lil ibadah. Orang yang hanya konsentrasi untuk ibadah. Jarang berinteraksi dengan masyarakat. Dia memiliki tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan waktunya untuk itu. Maka orang tadi yang telah membunuh 99 orang mendatangi rahib tadi dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bertaubat? Maka jawaban rahib, tidak. Tidak mungkin. Maka orang tadi setelah mendapat jawaban bahwa dia tidak bisa mendapat kesempatan untuk bertaubat, maka dia marah. Akhirnya dia membunuh sang rahib tadi sehingga jumlah orang yang telah dia bunuh lengkap 100 orang. Kemudian dia masih bertanya kembali di mana ada orang yang paling tahu di muka bumi ini, paling memiliki ilmu. Maka setelah itu ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang memiliki ilmu. Dia bercerita seperti pertama, dia telah membunuh 100 eh, orang sekarang. Telah membunuh 100 orang, apakah dia masih mendapat kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim mengatakan, iya. Siapa yang akan menghalau kesempatanmu bertaubat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi aku nasihatkan kepada engkau. Pergilah ke tempat ini dan itu karena di sana ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah maka engkau beribadah kepada Allah bersama mereka dan kamu jangan kembali ke kampung halamanmu tempat engkau banyak bermaksiat membunuh orang sampai sejumlah besar ini karena tempat kampungmu adalah tanah yang buruk maka orang ini pergi orang ini menuju ke tempat yang disarankan oleh sang alim sayangnya setelah dia sampai pada pertengahan perjalanannya dia mati Akhirnya ketika dia mati, ruhnya menjadi rebutan antara malaikat rahmah dan malaikat yang ditugaskan untuk memberi siksa. Kata malaikat rahmah, aku lebih berhak untuk mendapatkan roh. Aku akan membawa roh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah jujur dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang bertugas untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat, dia mengatakan orang ini belum melakukan sebuah amal kebaikan sedikit pun. Ketika dua malaikat itu sedang bertikai, maka datanglah satu malaikat di tengah mereka untuk menjadi penengah. Akan tetapi malaikat ini datang dalam bentuk manusia biasa. Maka dua malaikat tadi mengatakan kalau begitu kita sepakat orang ini yang asalnya adalah malaikat hanya saja datang sebagai bentuk manusia, kita jadikan dia sebagai penengah. Ai hakaman atau seorang hakim. Maka malaikat dalam bentuk seorang itu mengatakan, kalau begitu kalian hitung saja. Hitung jarak antara dia sudah meninggalkan daerah yang buruk tadi dengan jarak antara tempat itu dengan tempat tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang e, mendapatkan bahwa tanah kepada tempat kebaikan atau tanah dari tempat keburukan ternyata lebih dekat maka malaikat yang lebih tugas dengan kecocokan amalnya dia yang lebih berhak untuk mengambil roh itu maka malaikat itu menghitung mengukur jarak tempat tanah kematian dengan tempat tujuan dan tempat yang telah ditinggalkan ternyata mereka mendapatkan bahwa jarak kepada tempat yang dituju lebih dekat akhirnya malaikat rahmahlah yang berhak untuk mencabut nyawa orang tadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pelajaran penting yang juga diambil dari hadis ini, betapa besar nilai keistimewaan ilmu. Ketika seseorang memiliki ilmu syar'i, ilmu agama dikuasai dengan dalil, bukan hanya sekedar ingin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan dalil, tanpa memperhatikan ilmu. Dan di sini ditegaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa jawaban yang diberikan sang rahib Rahib seperti kita sampaikan artinya adalah orang yang betul-betul tafarruh untuk ibadah. Dia ingin konsentrasi saja untuk ibadah kepada Allah, habiskan dia waktunya untuk ibadah, akan tetapi dia masih memiliki jatah yang sedikit tentang ilmu agama. Sehingga kata Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini dalilun ala qillati ilmi dzalika rahib. Ini menunjukkan bahwa ilmu sang rahib sedikit dan ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa ahli ibadah tidak lebih istimewa dari ahli ilmu. Sehingga jawaban ini menjadi salah satu tampilan yang menunjukkan betapa dia tidak bisa menjaga diri. Ketika dia memberikan jawaban yang salah sampai akhirnya dia terjerumus ke dalam pembunuhan orang yang sedang seperti mangsa, orang yang mencari mangsa. Seekor harimau yang sedang marah, kemudian dia mendapatkan jawaban yang membuat dia murka. Sudah semestinya seorang mufti ketika ditanya dengan sebuah permasalahan, dia perlu memperhatikan siapa yang bertanya. Bagaimana kondisi yang ditanyakan, kasusnya bagaimana. Sehingga jawaban yang paling tepat akan bisa memberikan manfaat untuk si penanya. Bukan hanya sekedar dia sampaikan apa yang dia ketahui lalu dia selesai dari tanggung jawab. Maka dalam tampilan hadis ini Al-Qurtubi rahimahullah mengambil pelajaran tentang sebuah pentingnya ilmu ketika digunakan oleh seorang alim dalam menjawab pertanyaan. Maka beliau bandingkan dengan seorang alim bagaimana jawaban sangat bijaksana sekali. Dan itulah jawaban yang muwaffaq. Jawaban yang sesuai dengan ilmu syar'i. Allah Azza wa Jal maha pengampun. Rahmatnya lebih luas dari kesalahan-kesalahan hambanya. Dan ini kelebihan ilmu. Maka beliau sampai bandingkan dengan kata beliau. فَإِنَّ الْأَوَّلَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَاغْتَرَّ بِوَصْفِ النَّاسِ لَهُ بِالْعِلْمِ فَأَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمِ Orang pertama, dia dikalahkan dengan kondisinya ar-rahbaniyah. Hanya perhatian terhadap konsentrasi beribadah secara lahir saja, akan tetapi ilmunya sedikit. Dia ditipu dengan gelar-gelar yang disematkan oleh masyarakat bahwa dia adalah orang berilmu. Tapi ternyata dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Fahalaka fi nafsihi wa ahlaka ghayrahu. Maka dirinya sendiri binasa setelah akhirnya dia membinasakan orang lain. Kemudian orang yang kedua, wathani kana mustaghilan bil ilmi wa mu'taniyan bihi fawuffiqa lil haq. Sedangkan orang kedua dia adalah orang perhatian dengan ilmu. Dia menyibukkan dingin dengan belajar. Maka ketika dia menjawab, Allah Azza wa Jal bimbing jawabannya dengan jawaban yang benar. Allahu fi nafsihi wa ahya bihin nas. Maka Allah buat dirinya hidup. Dan Allah jadikan dia sebab manusia menjadi hidup. Ini adalah pelajaran penting. Betapa seseorang ketika berilmu akan tampak bedanya pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.